Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah Surat Iqra Magiyah Tis'a Ashrata Ayah Sadrula ila ma lam ya'lam awwalu ma nuzila minal Qur'an Wa dhalika bighari hira Rawahul Bukhari Bismillahirrahmanirrahim Iqra Awjidil gira'ata mubtadi'an Bismi rabbika alladhi khalaq الخلائق خلق الإنسان الجنس من علق جمع علقة وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ اقرأ تأكيد للأول وربك الأكرم الذي لا يوازي كريم حال من ضمير اقرأ الذي علم الخط بالقلم وأول من خط به إدريس عليه السلام علم الإنسان الجنس ما لم يعلم qabla ta'limihi min al-huda wal kitabati wa sana'ati ghairiha kal surah Iqra <clears throat> ada tiga nama ini surat ada surah Iqra ada surah Al-Alaq ada surah al ghulam hmm? Makkiyah ada 19 ayat Sodruha awal surat ila malam ya'lam sampai ke malam ya'lam. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Nah, sampai ada di situ awal manazal al Qur'an. Ini adalah pertama yang turun daripada surat Al-Quran. Wahyu pertama yang turun ini. Dan itu diterima oleh Nabi Bighar Hira ada di gua Hira. Hadis ini diterangkan dalam kitab Bukhari. Nah, <clears throat> Nabi SAW itu sebelum mendapatkan wahyu Senang tahannuth Tahanas itu eh, beribadah malam hari sendiri, menyendiri gitu. Senang menyendiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyendiri, kemudian datanglah malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, dalam bentuk aslinya, bukan menyerupa. Kalau menyerupa mungkin tidak kaget Rasulullah. Ini dalam bentuk aslinya belum pernah ketemu. Dikatakan malaikat Jibril itu lahu situmi'ah janah. Punya 600 sayap. Kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung merintahkan Muhammad Iqra, baca. Dan ditelangkap Rasulullah dengan malaikat Jibril. Takut Rasulullah. Takut bukan karena takut Jibril, tapi saat itu belum pernah menyaksikan yang sebelumnya disaksikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW orang yang jujur. Menyatakan, mana Nabi Ana bukan orang yang pandai baca. Ana nggak bisa baca. Memang nggak. Allah takdir Nabi Muhammad itu ummi. Tidak mengerti huruf. Tidak bisa menulis. Jadi Nabi itu belum pernah belajar kepada seorang pun. Kenapa? Memang Allah Subhanahu wa taala Jadikan murni tidak ada sedikit pun keraguan bahwa Nabi Muhammad itu karena ahli bahasa sehingga bisa mengelola kalimat yang ia ucapkan dikatakan itu wahyu. Atau karena sering kutu buku, sering banyak membaca, maka Muhammad bisa aja nyerupa-nyerupakan yang ada di Taurat, nyerupa-nyerupakan yang ada di Injil, kitab-kitab yang dahulu, akhirnya membuat cerita-cerita serupa itu. Nabi tidak pernah membaca la kitab Taurat, wala kitab Injil, wala wala tidak pernah membaca sama sekali. Nggak pernah juga Nabi saw belajar dengan seorang pun sehingga pandai bersyair. Nabi nggak pandai bersyair. Jadi Nabi tidak pandai bersyair. Wa ma 'allamna syi'rah wa ma yambaghilah. Kemudian diperintahkan untuk baca. Hah? diperintahkan untuk cuma Nabi korek, anak nggak bisa baca. Diulangi lagi ikra. Baca. Mana Nabi korek, aku nggak bisa baca. Ikra, bacalah. Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Kemudian yang ketiga, baru dituntun Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Hah? Iqra maksudnya di sini aujidil giroa. Bentuklah bacaan tadi itu dengan membaca bismillah gitu. Nah, jadi sebenarnya Jibril bukan memerintahkan Nabi untuk membaca karena Jibril tidak menyodorkan kitab. Hah? Jibril kan tidak membawa kitab Muhammad, eh bacaan buku ini, kertas ini, surat ini, enggak bukan. Iqra ay aujidil qiraah. Adakan bacaan tadi itu dengan mengucapkan bismillah. Hah? Karena itu setiap baca Al-Qur'an kita baca bismillahirrahmanirrahim. Karena perintah Allah ini. Aujidil qira'ah mubtadi'an dengan memulai menyebut nama Tuhanmu. Hmm? Alladzi khalaq Allah Tuhanmu yang telah menciptakan. menciptakan al-khalaik makhluk. Menciptakan al-khalaik mah, makhluk. Khalagal insan. Tuhanmu yang telah menciptakan manusia. Di sini ada dua tafsir. Pertama, khalago yang kedua itu taukid atau takkid daripada takkid daripada taukid dari taukid lafzi ya taukid lafzi daripada yang pertama. Alladhi khalaqa khalaqal in insan. Taukid lafzi. Tapi ada menyatakan Alladhi khalaqa yang pertama itu berhenti maf'ulnya mahdhuf al khalaik dari itu. Kemudian khalaqal insana itu berarti kalimat yang kedua lain lagi menerangkan bagaimana Allah juga menciptakan manusia. Lebih khusus lagi menciptakan seluruh makhluk kemudian mengkhususkan lagi menciptakan manusia. Jenis manusia. Allah menciptakan jenis manusia min alak. Alak jamak daripada alagah. Wahia gid'ah al-yasirah potongan kecil minad damil ghalid daripada darah yang kental. Manusia itu diciptakan dari alak. Prosesnya pertama sperma kemudian jadi alakoh. Alakoh itu sperma berubah menjadi darah kental. Jadi anak sama ente ini asalnya sperma dan jadi da darah. Setelah jadi darah jadi mudghah, daging. Baru setelah tadi itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan di situ ada tulang. Ditutup dengan kulit, dikasih organ yang lainnya. Tapi yang jelas itu semuanya ini dari darah asalnya. Karena itu jangan pernah meremehkan yang lainnya. Kalau dilihat asal usulnya pasti kamu itu menjijikkan. Karena itu manusia dari itu katakan khuliqa min nutfatin gadirah. Manusia dari itu diciptakan daripada mani yang menjijikkan wa akhiruhu sifatun muntina. Akhirnya manusia itu adalah bangkai yang busuk. Nanti kalau berjalan bau badang tikus gimana? Muntah ya. Tapi kalau inti tahu batangnya inti bakalnya lebih muntah lagi. Lebih menjijikkan daripada bangkainya hewan. Nah, karena itu jangan ada satupun yang merasa dirinya istimewa. Nilainya kamu bukan badan kamu yang bakal jadi bangkai menjijikan. Nilainya kamu bukan awal wujudnya kamu daripada mani yang menjijikan. Kenapa kan kamu sendiri aja kamu cuci. Maninya kamu sendiri kamu cuci. Nilainya kamu adalah karena taatnya kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang punya nilai. Apalagi dalam tubuh kamu semuanya ini enggak ada yang tidak menjijikkan. Kalau inti robek kulitnya kamu darah yang amis menjijikkan. Ada nanah juga ada di situ. Kamu robek isi perutnya kamu Insya Allah lebih menjijikkan daripada yang ada di WC kamu. Isi itu. Tubuh kamu ini sebetulnya kotoran yang dikemas. Kalau ada kado, bagus kemasannya, ada pitanya, tapi isinya, isi perut kamu gimana? Saya yakin kamu tidak akan mau menerima daripada uh, hadiah itu. Sebenarnya kalau kamu mau nilai di tubuh kamu itu kotor semuanya, dikemas saja dengan kulit, dengan wajah, dengan ini dikemas, isinya semuanya menjijikkan. Karena itu jangan ada yang pernah meremehkan yang lainnya. Oh doai, Cuma ente dikasih pita, ditutup dengan kertas yang bagus, kulit yang bagus mungkin. Yang lainnya mungkin kertasnya kurang bagus. Pitanya tidak ada, isi ini bodoh. Tidak ada satupun di antara kita yang perutnya dari itu isinya emas, tidak ada. Baik. Pernah melihat orang potong kambing sapi enggak? Kalau dikeluarkan isi perutnya jarang orang muntah kelihatan itu. Isinya perutnya sapi, isinya perutnya kambing. Tapi kalau manusia dikeluarkan isi perutnya, saya yakin kamu muntah. Hmm, lebih menjijikkan daripada itu semuanya. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah wahai Muhammad takkid di awal. Tadi sudah dikatakan Iqra. Sekarang Iqra lagi. Takkid di awal. Ini memperkuat perintah yang pertama. Bacalah dan bacalah lagi. Gitu. Hah? Tapi ada lagi yang menyatakan memang ada dua perintah ada di sini. Perintah pertama Iqra Bacalah eh? Iqra yang pertama bacalah Muhammad sendiri untuk diri kamu. Kemudian bacalah kedua untuk kamu sampaikan kepada umat umatmu. Yang pertama, wocon ke awakmu. Yang kedua, bacalah untuk disampaikan kepada umat umatmu. Nah, ini sama dengan kita. <coughs> Seharusnya begitu. Pelajari untuk diri kamu. Kemudian pelajari untuk disampaikan kepada yang lainnya. Kalau kita kan enggak. Kadang-kadang kita mempelajari untuk kita sampaikan, lupa sama dirinya. Sehingga kadang-kadang orang baik karena kita, tapi kita tidak bisa memperbaiki diri kita. Lihat bagaimana Allah perintahkan dua kali. Iqra, baca. Baca untuk diri kamu sekarang. Kemudian ikro lagi. Nah, baru bacalah untuk disampaikan kepada um umat tadi itu. Ikra wa rabbukal akram dan Tuhanmu wahai Muhammad al-akram yang maha murah. Alladzi la yuazihi karim yang tidak pernah menandinginya Siapapun yang mulia. Kemuliaan Allah tidak bisa tertandingi. Lomannya Tuhan, kedermawannya Tuhan tidak bisa tertandingi oleh siapapun. Jadi hal daripada bomir ik, ikra. Ini huh? Eh, ada isyarat ya. Kalimat ikra, bacalah. Itu adalah diturunkan pertama oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ini adalah satu gambaran bahwa manusia itu di dalam memulai segala sesuatu itu dengan banyak membaca dulu. Mocho demi Al-Qur'an, baca. Hadis, baca. Kitab-kitab berfaedah, baca Paham ya? Kemudian baca lagi untuk disampaikan. Hah? Tapi dengan kamu membaca tadi itu al-ak rabbukal akram, kamu mendapatkan Tuhan kamu itu akan loman. Kamu akan memberikan kamu tadi itu kefahaman. Akan memberikan kepada kamu tadi itu kemudahan akan memberikan kamu dari itu pengertian. bukal akram. Dimatikan HP-nya. Huh? bukal akram. Karena itu diteruskan Alladhi 'allama bil galam. Allah yang mengajarkan yang memberikan ilmu al-khat tulisan bil golam dengan pena. Dulu tidak ada tulis menulis itu. Dulu tidak ada tulis menulis. Bisa ngomong dok, main apal-apalan aja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tulis menulis. Dikatakan awal man khattabi Idris alaihissalam. Pertama yang mengajarkan dia diberi ilmu tulis menulis yaitu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam. Sebelum Nabi Idris, ah oh, no tulis menulis. Enggak ada. Jadi sejarah tulis menulis pertama yaitu Nabi Idris. Juga demikian sejarah membuat pakaian, menenun pakaian dari kapas menjadi benang, kemudian dari benang dibuat menjadi kain, itu juga Nabi Idris alaihissalam. Lah dulu ya pakaian dari kulit gitu, dari daunan, dari pelepah. Nabi Idris yang pertama diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu untuk bisa membuat pakaian. Demikian juga Nabi Idris dikasih ilmu oleh Allah ilmu perbintangan, bisa mengetahui arah. Hah? Mengetahui arah, mungkin kalau sekarang utara, selatan, barat, timur. Eh? Nabi Idris alaihi salam. Ah, Dua hal ini adalah sangat penting ya. Pertama, kiroah baca, kedua tulisan. Kiroah tulisan. Lah kalau sudah gabung antara kiroah dan tulisan, baca nulis, baca nulis. Allamal insana malam Ya'lam Allah memberikan ilmu kepada manusia Malam ya'lam apa yang ia tidak mengetahui Qabla ta'limihi sebelum Allah memberikan ilmunya Dengan apa eh, menulis tadi itu Artinya dengan menulis tadi itu Allah akan memberikan ilmu kepada manusia yang tidak ia ketahui sebelumnya. Sebelum Allah berikan ilmu menulis itu. Tulis, ada ini ditulis, ada ini ditulis, ada ini ditulis, ada ini ditulis. Nanti Allah akan berikan ilmu sebelum ia menulis akan diberi kefahaman setelah ia menulis. Karena itu jangan ada yang Bondo Kuping. Kalau Bondo Kuping itu ilmunya didik. Ya. Tapi kalau Haris catat, catat, catat, catat, catat. Alamal insan malam ya alam, Allah akan berikan ilmu yang tidak ia ketahui sebelum ia menulis. Subhanallah. Akhirnya dengan ada ilmu tulisan macam-macam, dengan adanya tulisan macam-macam. Ono ilmu matematika, ada ilmu kimia, ada ilmu bahasa, ada ilmu itu, ada ilmu wow, macam-macam dah ilmu situ. Baik ilmu yang manfaat maupun yang madorot masuk semuanya di situ. Alamal insan malam ya alam. Kemudian ada khilaf di sini tentang al-insan. Ada yang mengartikan bahwa ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Al-insan di sini yang dimaksud adalah Nabi Adam. Yang dimaksud adalah Nabi ah, Adam. Kenapa Nabi Adam itu langsung dikasih ilmu oleh Allah tanpa belajar? Moro-moro ngerti kabeh. Hah? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam semua nama dengan semua bahasa. Langsung iso seketika. Enggak pakai ngapalkan, enggak pakai kamus itu. Jadi misal matahari bahasa Arabnya Samsun, bahasa Inggrisnya san, bahasa Jawanya serngingi, bahasa Indonesianya matahari, bahasa Madura ya apa? Seluruh bahasa manusia sampai yang belum terjadi sampai hari kiamat itu Nabi Adam sudah tahu semuanya. Belum ada sendok, opo bahasa sendok, bahasa Inggris sendok opo bahasa Jerman bahasa itu padahal belum ong Jerman Mbak Adam sendiri kok karena itu malaikat diuji dites dengan Nabi Adam malaikat tadi itu dulunya punya prasangka kan kenapa Allah masih membuat lagi makhluk di atas bumi ini kalau Allah itu berharap ada yang ingin memuji, ingin bertasbih, bukankah kita sudah mulai diciptakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini ja'alun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha sujud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa membuat khalifah lagi di bumi? Kalau kepingin untuk dipuji di bumi, untuk diibadah di bumi, kita semuanya sudah penuh ibadah kan? Kita tingkatkan ibadah kita. malaikat doa, wis tidak usah ciptakan manusia, seakan-akan begitu. Kalau hanya sekedar untuk takdis, tasbih, dikir, malaikat aja cukup. Allah apa katanya? Menciptakan manusia lagi. Di atas bumi lagi. Kalau ini alamu malah ta'lamun. Malaikat, aku mengetahui apa enggak kamu ketahui. Artinya malaikat ini enggak mengetahui Adam yang diciptakan khalifah di bumi ini membawa benih para ambia di situ. Orang-orang soleh ada di situ. Bahkan yang paling dicintai oleh Allah yang diangkat paling afdolnya makhluk Allah dari situ nantinya yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, kemudian diciptakan Nabi Adam dikasih ilmu lebih daripada malaikat jauh lah malaikat ilmunya terbatas karena memang malaikat tadi itu pas-pasan malaikat itu nggak bisa lebih, nggak kurang. Persis. Allah ciptakan malaikat itu persis. nggak lebih, nggak nggak kurang sudah. Kemampuannya segitu dan tidak bisa ngurang. Tes dan Nabi Adam kalah ilmunya. Nah, di sini adalah menjadi satu gambaran bahwa ilmu itu lebih unggul daripada ibadah. Ibadah itu ilmunya Nabi Adam. Ibadahnya ada sama malaikat. Kenapa? Ibadahnya para malaikat lebih jauh, lebih banyak daripada Nabi Adam. Cuma karena ilmunya lebih unggul, maka yang ahli ibadah lebih jauh pun diperintahkan sujud hormat oleh Allah Taala kepada Nabi ya, Nabi Adam. alam Alamal insan malam ya alam. Kembali bahwa insan di situ adalah Nabi Adam. Tapi Adam menyatakan Al-insan di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alam al-insan malam ya alam. Allah mengajarkan kepada manusia itu yaitu Nabi Muhammad malam ya alam apa yang ia tidak ketahui. Nabi kan sudah dikatakan daru apa-apa Nabi itu. Lahir dalam keadaan yatim. Kemudian bersama ibu ibunya dididik oleh uh, apa uh, dipiara oleh paman uh, kakeknya Sena Abdul Muttalib berapa tahun itu dua tahun ya dua tahun ya enam tahun uh, dididik Iya, enggak, enam tahun. Dididik uh, eh, eh, eh, apa dipiara oleh pamannya Sina Abdul Muthalib. Belum mayiz meninggal. Ya? Belum umur tujuh tahun meninggal pamannya dipiara oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini enggak punya apa-apa. Sehingga Nabi umur segitu sudah harus bekerja untuk membantu nafkah dari para pamannya sendiri. kerjanya penggembala kambing untuk bayarannya untuk biaya hidupnya sendiri tanggung jawab sendiri iya. jadi Nabi itu mulai kecil sudah mulai bekerja Hah? mulai bekerja karena memang tidak mampu <clears throat> kemudian setelah itu tidak ada kesempatan belajar dan memang Allah takdir begitu wa akfulu yatiman kata Allah. Eh, Akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi tidak tahu tulisan, tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa sudah. Cuma allamal insana malam ya'lam Allah berikan ilmu kepada Nabi Muhammad malam ya'lam apa ia tidak ketahui sebelumnya langsung dari pinter Nabi itu. Bahasanya paling fasih. Padahal tidak pernah belajar bahasa Fasih. Membawa Al-Quran yang paling hebat isinya. Padahal tidak tahu mau coblas. Menceritakan tentang ilmu ghaib. Padahal Nabi SAW belum pernah mempelajari itu sebelumnya. Alamal insana malam ya'lam. Karena itu Al-Habib Ali menyatakan apa? Setelah membacakan Ar-Rahman, Alamal Al-Quran Ar-Rahman Allamal Al rahman Al Quran Khalaqal Insan Allamahul Bayan nah, Setelah membacakan itu Sembari menyatakan Wala syakka Gak ragu lagi Hah? Annal ha? Annahu sallallahu alaihi wasallam Wal insanul maksud Bihada ta'lim Tidak ragu lagi bahwa Nabi SAW adalah al-insan al-maksud. Manusia yang dituju dengan taklim ini. Alama, alama, alama. Yang dimaksud al-insan itu adalah huwa Nabi SAW. Alama al-insana malam ya'lam. Ya khair. Ada yang perlu ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Surat Iqra diturunkan terdahulu. Kenapa di mushaf tertib kok surat Fatihah dahulu sedangkan Iqra di belakang? Apa alasan? Terima ya. kasih. Ya. Pertama yang, yang turun itu bukan surat Iqra, awal surat Iqra. Ya. Kemudian setelah itu surat Nun wal Qalami Kemudian ya ayyuhal muzammil ya. Tapi ada lagi menyatakan setelah surat Iqra langsung ya ayyuhal muzammil ya. Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jumlatan wahidah satu kaligus pada malam Lailatul Qadar di langit pertama Baitul Izzah kemudian berangsur-angsur turun menurut kejadian dari itu ha? pada selama 20 tahun iya berapa tahun 23 tahun nih ya, 23 tahun tertibnya Al-Quran pertama dalam jumlah wahidah ya seperti yang ada sekarang ini. Paham ya? Itu tertibnya sebenarnya. Berangsur-angsurnya itu enggak tertib sebegitu. Karena itu setelah turun Al-Qur'an itu Jibril datang kepada Nabi SAW, Nabi Muhammad menyetorkan itu Al-Quran kepada Nabi. Sesuai dengan tertibnya yang ada. Sesuai dengan tertibnya yang yang ada. Jadi tertib yang ada itu adalah Al-Quran secara keseluruhan yang Allah turunkan dari Lauhil Mahfud ke langit dun, ke langit dunia. Ya sih itu persis. Jadi pertama yang turun kok surat Iqra itu yang berangsur-angsur, turunnya yang berangsur-angsur. Turunnya yang berangsur, yang berangsur-angsur. Cuma tertibnya tidak begitu yang ada di atas sana. Lah kalau yang turun pertama tadi itu suratul Fatihah, kemudian turun suratul Baqarah, lah doa lah, tidak ya, tidak sesuai dengan kejadian yang ada. Turunnya sesuai dengan kejadian yang ada. Karena itu tertib yang ada itu setelah disodorkan kepada mereka Jibril alaihissalam. Timbul satu pertanyaan. Lu baru begitu yang ngumpulkan Quran menertibkan Quran itu siapa? Ya Rasulullah. Nah kok yang mengumpulkan Sayyidina Uthman bin Affan lah yang mengumpulkan dan menertibkan Al-Quran dalam mushaf. Kalau Nabi dalam apalan. Jadi Nabi itu tidak mengumpulkan Al-Quran dalam mushaf. Faham ya? Apalan. Fisudur. Sayyidina Uthman bin Affan mengumpulkan dalam mus dalam mushaf. Begitu loh maksudnya. Iya.